Selamat pagi Pak Abdullah. Selamat pagi para pendengar Pak Jepen Saya kira gini ya, eh, semua BUMN berusaha ya, berusaha untuk eh, anggaran promosi, anggaran macam-macam lah, supaya ada uang yang bisa dikorupsi gitu. Jadi kalau nggak ada anggaran, itu nggak ada uang yang bisa dikorupsi. Jadi begitu aja. Ya seperti ambil contoh di Kalimantan ada jembatan ambruk. Itu juga salah satu anggaran. Setelah ambruk kan keluar anggaran. Kita dapat proyek. Anggaran itu kan berapa? Nah itu lebih gampang dikorupsi begitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Iya. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi. Setuju juga nih Pak Cesen nih? <laughs> apa nggak kebagian jatah iklannya Pertamina apa gimana aku juga nggak tahu. <laughs> Tapi yang jelas mungkin kalau kebagian Pak Seven juga nggak mungkin bikin opini apa munculin opini kayak begini cuman saya pikir begini Pertamina ya jelas beda dengan uh, eh, BUMN lainnya dia pun sebagai <clears throat> perusahaan banyak produknya dia juga harus ada namanya personal apa brandingnya sendiri Pertamina sebagai brand ya sah-sah aja sih menurut saya seperti Telkom dia juga ada brandingnya kalau dia mau pasang iklan kan bukan semata-mata menawarkan produknya apa gitu tapi ini juga apa eh, pencitraan atas brandnya sendiri kan nggak mungkin kalau Pertamina mau go internasional tapi kelihatan sebagai perusahaan yang kere gitu kan nggak mungkin jadi pastinya ini lebih ke arah marketing brandnya jadi kadang-kadang lucu juga ya saya melihat Pak Seven kali ini soalnya nanti yang komentar yang nggak ngerti <laughs> itu juga padahal Pak Seven sering memunculkan misalkan Pak Hadi <laughs> untuk ngerti yang tentang brand terhadap pendengarnya ya itu dari saya terima kasih oke Pak Gunawan selamat pagi ya eh, kalau saya sih berpendapat agak beda ya menurut saya kalau itu memang suatu BUMN yang sudah monopoli misalnya dia menyalurkan BBM-nya gitu, saya rasa dia nggak perlu banyak pasang iklan. Karena itu BUMN dan monopoli. Produknya itu mau nggak mau harus dipakai. Tapi memang mungkin ada beberapa produk misalnya seperti pelumas. Nah itu aja yang dipasang iklan. Jadi nggak perlu setiap tahun besar-besaran. Tapi perlulah iklan. Dan yang paling penting itu mutu kualitas ditingkatkan. Saya, da saya rasa dalam hal ini BUMN kan sekarang di pegang kalau nggak salah sama Menteri Pak Dahlan Iskan ya eh, saya rasa mungkin bisa ada perhatian dari Pak Dahlan Iskan ya terima kasih oke bagaimana dengan Anda Pak Harko ya saya nggak setuju banget tuh sama yang sebelum dua kali ini ya yang mengenai masalah Pak SM kan beda itu kan ini radio itu kan koran ya sudah jelas-jelas eh, tidak relevan dan prejudasnya udah ngawur itu terus kedua sebenarnya sih nggak ada yang salah lah kalau Pertamina mau melakukan kegiatan marketingnya ini kan branding ya. Kita juga nggak tahu nih kalau ternyata Pertamina juga seperti prosedur biasa kan dia juga mintain juga kan ke beberapa customer atau suppliernya kan untuk ikutan ya gitu kan. Ya kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi saya bilang sih nggak ada, nggak ada salahnya. Cuman yang jadi masalahnya jadi image. Image Pertamina ini sudah, sudah rusak ya nah, dari kinerjanya dia yang juga sudah tidak bagus dikorupsi sejak zamannya era Soeharto kan sampai sekarang boleh dibilang tuh udah tinggal tinggal tulangnya doang dah gitu loh ya intinya image jadi tidak ada salahnya dia melakukan kita promosi cuman ya uh, publik akan mencibir aja udah rugi masih promosi gitu kan nah itu aja makasih Pak Satrio bagaimana komentar Anda? Ya, selamat pagi dengan Mbak Dera ya. Ya, silahkan Mbak. Eh, gini Mbak, saya bingung dengan Pertamina. Kita yang, yang saya ada kaitannya dengan bahwa masyarakat harus mengisi BBM non subsidi. Iya. Dan di, kalau dikaitkan dengan ini, siapa yang diboros dalam satu satu titik saja? -huh. Apakah perlu seperti itu? Saya pikir nggak perlu. Daripada begitu, mau ya buat yang lain aja, buat CSR dia gitu loh. Kebetulan saya pernah menjadi eh, karyawan dari Pertamina, jadi saya pikir masih banyak pemborosan-pemborosan yang dilakukan Pertamina daripada dia harus menekan masyarakat untuk membeli BBM non subsidi gitu loh. Apakah bisa diyakinkan bahwa seluruh nah, petani itu tidak membeli BBM subsidi? Karena kita tahu bahwa karyawan Pertamina gajinya di atas rata-rata pegawai umumnya. Saya pikir itu lebih boros lagi gitu. Satu detik aja mereka tidak bisa efisiensi. Kenapa harus besar itu mengungkapkan selamat tahun baru? Nanti mungkin ada event Natalan juga dan mungkin Lebaran atau mungkin apapun event sebesar itu. cuma dikalikan sendiri berapa yang keluarkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu banyak gunanya gitu loh. Terima kasih. Oke, okay, Pak Satrio. Selamat pagi, Pak Agus. Ya, selamat pagi. Komentar Anda, Bapak. Pagi yang cerah ini, Mbak. Jadi <laughs> positif. ya. Ya, Mbak, saya pikir inilah PR terbesar dari Pak Dahlan Iskan ya, yang uh, cukup berpengalaman dan memiliki kapasitas yang selama ini kita ingin harapkan dari seorang pemimpin. Eh, kebetulan beliau diamanahi sebagai uh, Menteri BUMN. Oleh karena itu dibersihkan itu para tikus-tikus di BUMN itu. Karena konon katanya, Mbak, karena kita rakyat kecil ini juga tidak pernah melihat sendiri ruangan direkturnya itu, direktur utama itu satu lantai penuh, Mbak. Wah, ini kan pemborosan. Nah, kalau tentang iklan, khusus tentang iklan, saya pikir ini hanya remeh-remeh ya tidak terlalu signifikan untuk dijadiin persoalan karena katakanlah ada dana saja yang ditaruh di bank itu mungkin dana kasnya saja mungkin hanya bunganya saja atau apa itu itu mungkin hanya tidak ada masalah cuma ini indikasi bahwa memang harus dibersihkan itu semua BUMN itu dengan pemurut apa khususnya yang tidak yang tidak efisien, kemudian eh, pemborosan-pemborosan di sana. Ya. Ini Mbak. Baik. Pak Agus terima kasih atas komentar Anda Pak Sapri. Selamat pagi. Ya, selamat pagi ya. Yes. Ya. Saya pikir memang ini eh, momen-momen seperti ini dicari kesempatan untuk ya tidaknya untuk cari tambahan ya objekan pasti di dalamnya syarat dengan dengan uh, eh, sapok atau korupsi ya jadi se sepertinya eh, tidak mau kehilangan momen jadi apapun yang bisa dilakukan untuk eh, mendapatkan keuntungan pribadi itu pasti dilakukan jadi seperti itu yang yang saya saya saya uh, pikirkan Itu, ya baik Pak Sapri ya, ya, terima kasih juga atas komentar Anda